rahmatullah alaih mengenai na'am barakallahu fikum tingkatan-tingkatan hadis. Naam. Dalam artian sebuah hadis dikatakan sahih ataukah tidak? Na'am barakallahu fikum. Kemudian tingkatan-tingkatan hadis dikatakan sahih itu manakala siapa yang meriwayatkan. Kemarin terakhir kita ambil bahwasannya sahih Bukhari ditinjau dari kesahihannya maka lebih sahih daripada sahih Muslim. Adapun ditinjau dari susunan atau tata letaknya maka susunan sahih Muslim dan tata letak yang disebutkan oleh alim Muslim itu lebih apa? Lebih bagus. Naam. Tashajara qaumun fil Bukhari wa Muslimu ladayya wa qalu ayudaini tuqaddamu. Faqultu laqad faqa al-Bukhari sihhatan kama faqa fi husni as-sina'ati Muslimu. Naam, seperti itu. Sekarang berikutnya halaman yang ke-28 Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, maratibul ahadits sab'atun." Tingkatan-tingkatan hadis itu ada tujuh. Wahya hadis. Naam, yang pertama, mattafaqu alaihi Al-Bukhari wa Muslimun. Yaitu hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang dikenal dengan apa? Muttafaqun alaih. Apa itu ya? Hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim muttafaqun alaih sehingga sana ada kitab apa? Al-Lu'lu' wal Marjan itu. Itu Al-Lu'lu' Marjan itu adalah kitab mengenai apa? Mengenai hadis-hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, barakallahu fiikum. Kemudian nomor dua, man farada Bukhari. Hadis yang apa? Yang diriwayatkan sendiri oleh Imam Bukhari tanpa Imam Muslim. Paham ya? Jadi lafaz itu diriwayatkan oleh Bukhari, Imam Muslim tidak meriwayatkannya itu. Paham belum? Sehingga ada hadis apa? Nah, ada kitab ada kitab apa? Afradul Bukhari. Paham ya? Nah, Afradul Bukhari. Ayo na'am. Beda lagi dengan kitab Adabul Mufrad. Kalau al adab Mufrad itu memang karangan Bukhari. Cuman di situ tidak mensyaratkan dalam artian apa? Dalam artian setelah teliti di antaranya tahqiq yang ditahqiq oleh Syekh Al-Imam Al-Albani rahimahullah ada yang sahih yang dhaif. Paham ya? Jadi syaratkan Imam Bukhari, nah barakallahu fikum dalam artian sepakat para ulama adalah sahih Bukhari. Paham ya? Rasul Bukhari sepakat para ulama. Tapi kalau al adab Mufrad itu Imam Bukhari juga berupaya semaksimal mungkin eh, upaya usaha beliau untuk meletakkan di situ yang sahih juga. Cuman ternyata yang namanya manusia itu kan enggak sempurna. Nah, setelah diteliti lagi di antaranya Al-Imam Al-Muhaddits Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala, beliau punya kitab Dhaif Al-Adab Mufrad atau Sahih Al-Adab Mufrad. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Menunjukkan bahasanya ada yang sahih dan yang dhaif. Paham maksudnya ya? Kemudian yang ketiga, manfaat farada Muslim, hadis yang di Nah, diriwayatkan oleh Imam Muslim sendiri. Dalam artian Imam Bukhari tidak meriwayatkan, tapi Imam Imam Muslim meriwayatkannya. Paham ya? Afrad saya Muslim itu. Afrad Muslim. nah. Seperti itu. Paham salah ya? Yang nomor empat, maka ala syartihima. Hadisnya bukan diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bukan pula oleh Imam Muslim, tapi hadis yang diriwayatkan oleh imam yang lainnya itu apa? Sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh Imam Bukhari Imam Muslim. Paham ya? Nah, maka ala syartihim hadisnya mencocoki syaratnya sahih Bukhari dan syaratnya ya syaratnya Imam Muslim dan Imam Bukhari. Paham itu maksudnya ya? Yang diriwayatkan lain. Nah, misalkan yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud misalkan atau Rawahu Tirmizi. Nah, barakallahu fikum hadisnya sahih ala syartihim misalkan. Hadisnya sahih berdasarkan syarat yang ditetapkan oleh Imam Bukhari Imam Muslim misalkan seperti itu. Wa ahyanan yu'abbiru nabi dan terkadang Nah, mereka mentakbir atau mengungkapkan dengan ucapan mereka ala syarti sahihain. Berdasarkan syaratnya sahihain. Paham ya? Terkadang hadis ditahkik ya, Ruahu At-Tirmidzi, Ruahu Abu Dawud misalkan. Kemudian hadisun sahihun ala syarti sahihain. Ala syarti as-sahihain misalkan. Hadisnya sahih sesuai dengan apa? Syaratnya enam dua sahih. Paham ya? Dua sahih sahih Bukhari sahih Muslim. atau ala syarti Bukhari wa Muslim. Ada juga ada yang mengatakan terang-terangan apa? Dengan lafaz apa? Berdasarkan syaratnya Imam Bukhari dan Muslim. Paham belum ini? Ini biasanya nampak ketika mentahqiq. Mentahqiq sebuah hadis, diteliti jalan-jalannya, dikumpulkan sanad-sanadnya, kemudian juga rijal sanad dibahas semuanya, dhaif ataupun tidak dhaif, kemudian thiqah ataupun atau sikatun sikah atau sikatun sabtun atau sikatun nam hafid atau sikatun nah barakallahu fikum adlun dan semisalnya atau sikatun dabit Paham ya? Itu semuanya apa? Setelah dikumpulkan ternyata apa? muhakiknya mengatakan hadisun sahihun ala syarti Al-Bukhari Muslim misalkan. Nah, karena misalkan hadis itu memang diletakkan perawinya yang diletakkan situ adalah perawi-perawi yang sesuai dengan syaratnya Imam Bukhari dan Imam Muslim itu loh. Apa maksudnya ya? Karena amar kalau fikum. Nomor lima, maka ala syatil Bukhari. Nomor lima, hadis yang berdasarkan syaratnya Imam Bukhari, tapi tidak berdasarkan syaratnya Imam Muslim. Yang berenam maka ala syarti Muslim. Hadis yang berdasarkan syaratnya apa? Imam Muslim. Hadisnya sahih berdasarkan syarat Imam Muslim, tapi tidak berdasarkan syaratnya Imam Bukhari. Nah, yang ketujuh, maka ala syarti ghairihima. Yang ketujuh ini yang paling rendah yaitu hadis yang syaratnya nah yang berdasarkan syarat selain keduanya, selain Bukhari Imam Muslim. Selain Bukhari dan selain Imam Muslim. Jadi yang paling tinggi yang muttafaqun alaih saja. Muttafaqun alaih. Asahul kutub ba'da kitabillahi ashahul kutub al-musannafah ba'da kitabillahi jalla wa ala as-sahihan kitab yang disusun setelah Al-Qur'anul Karim enam kitab hadis maksudnya ya. enam ashahul kutub al-hadis nam ashahul kutub al-hadis al-musannafah nah, kitab yang paling sahih masalah hadis nah barakallahu fikum ba'da kitabillahi jalla wa ala as-sahihan paham itu ya kitab hadis yang paling sahih nah barakallahu fikum setelah Al-Qur'anul Karim adalah As-Sahihan Sahih Bukhari dan Muslim. Paham ya? Nah, barakallahu fikum Sahul kutub allati tata'allaq nah bil hadis al-musannafah ba'da kitabillah jalla wa ala as-sahihan. Paham maksudnya ya? Nah, kitab yang disusun yang paling sahih yang berkaitan masalah nah hadis adalah apa? Setelah, Al-Qur'an adalah Sahih Bukhari dan Muslim. Walaupun sana ada kritikan sebagian mereka ada yang mengkritik dalam artian sebagian muhadisin dan mengkritik para perawi yang disebutkan oleh Imam Bukhari misalkan atau oleh Imam Muslim, tapi kritikan tersebut tidak sampai tingkatan dhaif, lemah. Paham ya? Nah, paling minim nanti eh, barakallahu fikum paling-paling sampai tingkatan hasan gitu. Enggak ada yang dhaif, enggak ada yang lemah. Apa itu ya maksudnya ya? Ayo eh, na barakallahu fikum karena memang sudah diteliti seperti itu. Tapi hukum asalnya sudah globalnya kalau sudah perawi Bukhari perawi Muslim enggak perlu tanyakan. Tidak perlu ditanyakan lagi sahih atau enggak. Paham maksudnya ya? diterima sudah nah barakallahu fikum karena kaum muslimin sudah apa? menerima dengan nah barakallahu fikum menyambutnya dengan penerimaan tadi. Nah barakallahu fikum seperti itu. Kemudian berikutnya al-mabhas ats-tsalitsu, pembahasan yang ketiga. Hal jami'u mattafaqu alaihi al-Bukhari wa Muslim sahih? Apakah seluruh yang disepakati Imam Bukhari dan Imam Muslim itu benar? Sahih hadisnya. Apakah seluruh hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim itu hadisnya sahih? Itu maksudnya. Di Bimakna dengan makna annana la nabhas an riwayatih. Nah, an ruwatihi. Dengan makna bahwasanya kita enggak perlu lagi mencari-cari para perawinya. Perawinya ini sikoh atau enggak. Langsung aja kita terima. Eh, terima jadi gitu misalnya. Wala nas'al an mutunihi, enggak perlu lagi tanya matanya bagaimana. Amla ataukah tidak, ataukah harus bertanya dulu, ataukah harus mengecek lagi, meneliti lagi. Nakul kita katakan atau kami katakan aksarul ulama yaqulun Kebanyakan atau mayoritas para ulama mereka mengatakan innama fihi ma sahihun. Sesungguhnya nah hadis yang ada pada sahih Bukhari dan sahih Muslim adalah sahih. Mufidun ilm, memberikan faedah ilm, yakin sudah. Li'anna ummata huma bil qabul. Dikarenakan umat ini telah menyambut keduanya itu hadis sahih Bukhari dan sahih Muslim dengan penerimaan dah. Wal ummah ma'sumatun min khata. Sedangkan umat ini terjaga dari kesalahan sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La tasdami ummati 'ala dhalalah." Tidaklah umatku ini apa? Berkumpul menyengaja di atas kesesatan itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau seandainya ada yang berkumpul di atas kesesatan berarti apa? Keluar dari jalur. Paham maksudnya ya? Nah, la tasdami ummati 'ala dhalalah. Tidaklah umatku ini berkumpul di atas kesesatan. Nah, maksudnya tidak mungkin seluruhnya gitu loh. Ada di antara mereka yang tetap tegar dan juga nampak di atas kebenaran. enam eh, barakallahu fikum. Wa ra'yu Ibnu Salah, ini pendapat atau yang berdasarkan pendapatnya Ibnu Salah. Wa adunuhu ra'ya wa adunuhu ra'ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa tilmidhihi. Dan juga aku aku beranggapan juga bahwasanya itu adalah pendapat atau pemikiran atau pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga apa? Dan juga muridnya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Yaitu muridnya itu Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Paham ya? Karena Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau adalah muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Paham maksudnya ya? Wa amma man farada bihi ahaduma. perhatikan. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh salah satu di antara keduanya, eh, fa innahu sahih, maka itu juga sahih. Lakinnahu laysa kama tafaqqa alaih. Tapi walaupun sahih, tingkatannya tidak seperti yang apa? Yang muttafaqun alaih. Apa maksudnya ya? Hadis misalkan infarada bil Bukhari. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sendiri tanpa Imam Muslim. Itu sahih juga, tapi tidak se sekuat dengan apa? muttafaqun alaih tadi. Apa maksudnya ya? Ya seperti itu. Walihada oleh karena ini untuk idza alal bukhari ba'dul ahadits. Oleh karena ini dikritik. Nah, dikritik. Nah, barakallahu fikum muncul kritikan terhadap Imam Bukhari pada sebagian hadis-hadis. Nah, untuk kita ala muslim aksar dan Imam Muslim dikritik lebih lebih banyak lagi. Kritikan para muhaddisin atau para muhaddis nah barakallahu fikum terhadap sahih Muslim atau hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Nah, itu banyak lagi kritikannya lebih banyak lagi. Karena Imam Muslim muridnya, muridnya Imam Bukhari barakallahu fikum. nah barakallahu fikum seperti itu. Wa azab al-huffaz, tapi para penghafal hadis para huffaz mereka menjawab an an hadzal intiqad dari kritikan ini biwajhain dari dua sisi. Jadi memang ada kritikan hadis yang disepakati Imam Bukhari Muslim itu dari bebas dari kritikan. Pada asalnya ya. Kemudian hadis yang dibawa sendiri atau yang diriwayatkan Imam Bukhari sendiri itu ada kritikannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sendiri itu juga banyak kritikannya, lebih banyak kritikannya. Paham ya? cuma dijawab dari dua sisi. Sisi pertama, al-wajhul awal. Sisi yang pertama, anna hadzal intiqad yu'ariduhu qaul Bukhari. Nah, bahwasanya kritikan ini bertentangan dengan apa ucapan Imam Bukhari. Paham ya? Bahwasanya intiqad ini, kritikan ini Nah, barakallahu fikum berlawanan atau bertentangan dengan ucapannya Imam Bukhari. Ai annal muntaqid 'alal Bukhari yu'ariduhu qala al-Bukhari. Nah, bahwasanya orang yang mengkritik, perhatikan. Orang yang mengkritik terhadap sahih Bukhari atau terhadap nam sahih Bukhari atau hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dengan sendiri itu bertentangan apa? Bertentangan berseberangan dengan ucapan Imam Bukhari. Kenapa? Wal Bukhari imamun hafid. Imam Bukhari adalah apa? Adalah imam hafid. Paham ya? seorang imam dan juga penghafal hadis. Nah, barakallahu fikum dan hafalannya banyak sekali. Nah, lebih daripada 200 ribu hadis. Bukan 200 hadis, 200 ribu. Paham ya? Kita ada 5 hadis masih terbolak-balik kan? 5 hadis saja kalau sudah satu pekan, dua pekan enggak saya ada terbolak-balik itu. Ini ratusan ribu bayangkan tuh barakallahu fikum imam menghafid fayakunu muqaddaman ala man ba'dahu mimman intaqadahu maka Imam Bukhari itu lebih didahulukan lebih dikedepankan daripada orang yang setelahnya dari kalangan orang yang mengkritiknya tadi nah wa kama hiyal adah annahu dan sebagaimana nam al-adah kebiasaannya annahu idza ta'arada qawlan li ahli al-ilm fa innana na'khudhu bil arzah ini kaidah umumnya sebagaimana sudah Nah, barakallahu fikum kebiasaannya bahwasanya apabila ada kontradiksi, pertabrakan bertentangan antara dua ucapan eh, yang dimiliki oleh ahli ilmu maka kita mengambil yang paling kuat. Ya kan? Mengambil yang paling rajih, yang paling kuat. Nah, walaupun sama-sama ahli ilmu. Mafhum salah ya? Kemudian fayaqulun, kemudian mereka mengatakan Al-Bukhari imamun hafidun fil hadis. Imam Bukhari itu ada seorang imam dan hafid Eh, fil hadis adalah orang yang hafid, yang hafalnya kuat dan juga banyak hafalan dalam masalah hadis. Fa idza ja'a man ba'da, apabila datang orang setelahnya, wa qala hadzal hadis laisa bis sahih. Ada orang datang setelah Imam Bukhari mengatakan hadis ini enggak benar. Hadis ini enggak sahih. Wal Bukhari qad sahahu, padahal Imam Bukhari sudah mensahihkannya. Wa wada'ahu fis sahih. Dan Imam Bukhari juga meletakkan dalam sahih Bukharinya. Wal Bukhari ahfad min hadzal muntaqid. Dan Imam Bukhari apa lebih hafal hafalannya lebih kuat, lebih banyak hafalannya dan lebih kuat daripada orang yang mengkritik ini. Wa a'lam minhu dan Imam Bukhari lebih tahu daripada orang yang mengkritik tadi. Fa qauluhu hadza maka ucapan orang yang mengkritik ini yata'aradu ma'a qawli Bukhari, bertentangan, bertabrakan, kontradiksi bersama ucapan nah nah, Bukhari. Wa hadzal jawab mujmal. Ini jawaban secara apa? Globalnya. Secara globalnya seperti itu. Dilihat siapa yang mengkritik tadi. Nah, barakallahu fikum. Kalau yang mengkritik adalah orang yang di bawahnya Imam Bukhari dari si hafalan dan juga nah barakallahu fikum dari si ilmunya dan semisalnya maka di depan dikedepankan Imam Bukhari. Nah, barakallahu fikum. Amal jawab al-mufassal adapun jawaban secara terperinci bahwa fil wajhisani itu jawaban pada rincian yang kedua. Anna ahlul ilm bahwasanya ahlul ilmi tasaddu liman taqada 'ala al-Bukhari wa Muslimun. Mereka menghalang-halangi orang yang bertujuan atau berkeinginan untuk mengkritik Imam Bukhari dan Imam Muslim. Waraddu alaih dan bahkan mereka membantah mereka. Eh, membantahnya. Hadisan-hadisan. Hadis per hadis. Eh, satu enam barakallahu fikum membantah mereka dengan apa? Enam hadis per hadis. Paham ya? Hadis per hadis dibantai. Wa oleh karena ini atau dengan penjelasan ini yazulul intiqad ala Bukhari Muslim. Hilanglah eh, kritikan terhadap Imam Bukhari dan Muslim. Lakinnahu la syakka. Perhatikan ini akan tetapi la syakka tidak diragukan lagi, annahu qad yaqa'ul wahm. Terkadang terjadi yang namanya waham. Apa waham itu? Eh, waham atau wahamun ini? Waham atau waham? Sifat atau disukun? Yang artinya apa? Eh, waham, ghalat. Paham ya? Kalau waham lain lagi ya. Nah, wahamun lain lagi. Nah, annahu qad yaqa'ul wahm. Ya, min ba'd min ba'd ruwat. Wahamun atau waham itu benar tadi? Kebalik enggak? Terbalik atau enggak nih? Yang disukun itu yang artinya sangkaan tapi kemungkinan benarnya sedikit ataukah yang di fathah, yang waham? Coba teks itu. Teks itu dulu. Nah, yang waham yang mana? Ewa. Yang waham itu yang disukun atau yang di yang di fathah? Kalau yang di fathah Wahamun artinya apa? Yang wahmun itu artinya apa? Yang pasangan daripada zon kemarin itu. Nah. Awal. Pembahasan masalah ilmu kemarin coba dicek lagi. La syakka annahu yaqa'u, eh, qad yaqa'u al waham atau al-waham. Awal-awal itu. Ketemu belum? Masalah al-ilmu itu masalah kemarin. Hah? Waham atau wahmun? Apa itu? Al-wahmu atau al-wahamu? <laughs> Nah, barakallahu fikum. Jadi, enam terkadang terjadi kekeliruan Paham ya? Cuman bacanya tuh wahmun atau wahamun. Kalian kekeliruan kemarin tuh. Hmm? Gimana al fawzan Yang seingatnya apa seingatnya? Dan sukun itu yang apa? Yang yang lawan dari don. Soalnya itu dalam bacanya keliru nanti artinya artinya lain, soalnya artinya lain. Gimana? Yang barakallahu fikum Wallah alam yang lebih dekat itu kalau tidak salah nanti kita lihat lagi ya. Nah barakallahu fikum nam yang ghalatun itu yang waham. Wahamun fathah. Eh na'am. Jadi la syakka annahu qad wal waham. Nah, terkadang terjadi kekeliruan min ba'dir ruwat dari sebagian para perawi fil Bukhari wa Muslim. Nah, dalam masalah dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Lakin akan tapi hada layak dah Nah, akan tapi keliruan itu tidak layak dah, tidak merusak fi naqli Bukhari wa Muslimin lah. Nah, fi naqli al-Bukhari wa Muslimin lah. Jadi tidak merusak hadis yang dinukilkan oleh Bukhari dan Muslim. Paham itu ya? Ya, nah, kekeliruan tersebut. Li'anal waham, li'anal wahama dikarenakan kekeliruan tersebut Layakadu yaslam minhu ahad. Dikarenakan hampir-hampir setiap orang itu tidak selamat dari kekeliruan tersebut. Walaysa min syarti adalatir rawi dan bukan termasuk syarat seorang perawi dikatakan apa? Dikatakan na barakallahu fikum atau disifati dengan adalah itu manakala apa? Allah yukhtiu abadan, yaitu perawi yang tidak pernah berbuat salah selama-lamanya. Itu bukan syaratnya. Karena enggak mungkin kan? Enggak mungkin. Nah, barakallahu fikum dalam artian ini tidak maksum itu loh. Tidak maksum, yang namanya kesalahan pasti ada. Li'an hadza ghair mujud Karena kalau kita mencari perawi yang tidak melakukan kesalahan sama sekali, tidak keliru sama sekali itu enggak ada. Paham ya? Perkara yang tidak ada sehingga wajar gitu loh. Kalau terjadi kekeliruan itu wajar barakallahu fikum. Naam. mau salah ya? Ya barakallahu fikum. Jadi kalau nah barakallahu fikum nah terjadi kekeliruan atau waham itu berarti apa? Berarti perkara yang wajar karena tidak apa? Apa? Waham yang disukun apanya? Sangkaan kan? Yang sukun. Ewa na'am, berarti waham ini. Yang fathah yang benar dan sebutkan tadi ya. Waham di fathah berarti yang katanya kholat. Tentu itu ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi terkadang sebagian na'am barakallahu fikum sebagian perawi dalam Bukhari Muslim itu terjadi waham kekeliruan. Paham ya? Tapi itu tidak sampai merusak. Paham ya? Tidak sampai merusak hadis yang dinukilkan Bukhari dan Muslim. Karena yang namanya manusia itu tidak terlepas dari kekeliruan seperti ini. Paham salah ya? Tidak terlepas dari kekeliruan seperti ini barakallahu fikum dan bukan termasuk syaratnya disifati dengan adalah enam orang dikatakan adil memiliki sifat adalah itu manakala tidak punya kesalahan sama sekali itu bukan syaratnya. Karena perkara yang tidak mungkin. Nah, perkara yang tidak mungkin barakallahu fikum. Adapun berikutnya insyaallah mengenai pembahasan masalah hadis yang hasan barakallahu fikum kita tunda pada pertemuan yang